Walhamdulillah wa syukrullah jalla wa ala pada sore yang berbahagia ini di Yaumul Ahad pada tanggal 13 Dzulqa'dah yang merupakan salah satu hari dari Ayyamul Bid kita kembali berkumpul dalam majelis ta'lim kita yang insyaallah taala melanjutkan dari pembahasan kita dari keterangan Al-Imam Ibnul Al-Qayyim rahimahullahu taala terkait dengan dalil atau menguatkan dalil yang mewajibkan pendapat yang mengatakan bahwa kewajiban para istri terhadap suaminya adalah kewajiban yang mencakup seluruh hal yang menjadi urf dalam kehidupan seharinya di rumahnya atau di rumah suaminya baik dalam melayani kebutuhan rohani dari suaminya secara khusus ataupun dalam melayani makan, minum, pakaian dan pendidikan terhadap anak-anak suaminya secara umum. Barakallahu fikum, maka itu pendapat yang dirojehkan dan itu yang hak yang benar berdasarkan adillah baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun dari amalan para sahabiyat barakallahu fikum maka kita melanjutkan keterangan Syekhul Islam Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad pada jilid yang kelima halaman 187 dan 189 sampai 189 yang dinukilkan di sini oleh al-muallif hafidahullah taala al Syekh Muhammad Ali Farkus di dalam kitab beliau yang sedang kita bacakan Al-Mu'in fi Bayani Huquqi Zawjain. Baik barakallahu fikum, saya lanjutkan keterangan atau ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala setelah menukilkan firman Allah taala di dalam Al-Qur'an dalam suratul Baqarah walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf demikian pula firman Allah taala ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa <clears throat> maka setelah itu beliau menyatakan bahwa jika wanita tidak melayani suaminya kecuali hanya dalam hal kebutuhan rohaniyahnya saja maka berarti secara spontanitas suami akan menjadi pelayan untuk istrinya dalam hal yang lainnya membuat makanan menyiapkan makanan mendidik anak-anaknya mengatur rumahnya sampai dalam hal mengatur tempat tidurnya berarti akan terjadi ketimpangan dalam hal ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bahwa lelaki itu pemimpin atas kaum wanita sebagaimana dalam surat Nisa ayat 34 firman Allah taala berarti wanita fahiya al-qawamatu alaihi menjadi pemimpin atas suaminya demikian pula fa innal al mahar fi muqabalatil bud'i Kata beliau, sesungguhnya al-mahar di dalam dari mahar yang diserahkan bagi setiap lelaki terhadap calon istrinya itu adalah selain muqabalah al-bud selain sebagai uh, apa namanya muqabalah dari al-bud' yakni farjinya wa kullu min az zaujaini yaqdi watarahu min sahibihi maka perlu diketahui bahwa juga sebaliknya sang istri diberi dipenuhi kebutuhannya oleh sang suami dalam hal bodohnya tadi ya dalam hal al-farj ya atau al kubul ya sehingga terjadi keseimbangan ya saling memberi saling apa saling mukabalah ya saling membayar atau saling memberi satu dengan yang lainnya maka fa inna ma'ujaballahu subhanahu wa ta'ala nafaqataha wa kiswataha wa maskanaha fi muqabalati istimta'ihi biha wa khidmatiha wa majarat bihi adatul azwaj maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan nafkah terhadap para istri, pakaian dan tempat tinggalnya ya semua itu adalah fi muqabalati istimta'ihi biha adalah dalam rangka ya membayar atau enam apa bahasa yang lebih tepat ya dalam rangka membayar ya atau membalas dari istimta ya penyaluran atau kebutuhan rohani sang suami terhadap istrinya ya dan juga pelayanan istri terhadap suaminya dan apa yang berlangsung dari adatul azwaj ya kebiasaan suami istri atau adatnya para istri di dalam rumahnya wa aidan fa innal uquda al mutlaqah innama tunazzalu 'ala al 'urf Ya dan juga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala selain daripada Allah taala mewajibkan suami memberi nafkah pada istrinya pakaian dan tempat tinggalnya itu dalam rangka membalas daripada istimta ya kebutuhan rohani suami yang diberikan oleh istri dan juga pelayanan istri dari yang lain-lainnya ya sebagaimana kebiasaan di dalam rumahnya maka demikian pula ukut al-mutlaqah ya akad yang mutlak innama tunazzalu 'alal 'urf ya akad yang ditegakkan pada awal dari ikatan suami istri itu diletakkan berdasarkan urf ya diterapkan di atas urf maka al-urf menunjukkan pada khidmatul mar'a wa qiyamuha bimasolihil bait ad-dakhilah. Di antara urf ya adalah seorang istri melakukan pelayanan dan menegakkan mengurusi rumah tangganya kemaslahatan di dalam rumahnya. Ya. Maka ini merupakan urf dalam kehidupan sehari-hari barakallahu fikum. Yaitu di mana di antara kandungan akad yang terjadi di awal ikatan suami istri yaitu juga bukan hanya pada ya membayar al-budu' tetapi juga mutlak ya berlaku pada hal-hal yang lainnya secara urf ya secara urf barakallahu fikum di antaranya urf itu adalah para istri melayani suaminya dan menegakkan ya kewajiban-kewajiban mengurusi maslahat ru, di dalam rumahnya. Ya, di dalam rumah tempat tinggalnya atau rumah suaminya. Demikian barakallahu fikum. Wa qauluhum inna khidmata Fatimata wa Asma kanat tabarruan wa ihsanan yarudduhu anna Fatimata kanat tashtaki ma talqi atau min al khidmah falam yakul li ali la khidmat alaiha wa ma hiya alaik wa huwa sallallahu sallam la yuhabi fil hukmi ahadan adapun ucapan mereka yang berpendapat bahwa kewajiban istri adalah khusus dalam melayani kebutuhan rohani sang suami saja adapun yang lainnya hanya sekedar sunnah ya maka ketahuilah bahwa pelayanan seorang sahabat sahabiyah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma pelayanan keduanya terhadap suaminya itu akan membantah pendapat tersebut ya di mana sang istri dari Fatimah binti binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anha beliau pernah mengeluh, mengadu dari kesulitan khidmah tugas-tugasnya, pelayanannya terhadap suaminya di dalam rumahnya. Ya, sebagaimana yang telah kita singgung atau telah kita jelaskan pada pertemuan sebelum ini. Barakallahu fikum. Ya, akan tetapi ketika Fatimah mengeluh atau mengadu dengan rasa berat dari tanggung jawabnya, pelayanannya, falam yakul li Ali. Ya. Apa ketika dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayahnya, maka Rasulullah tidaklah mengatakan kepada suaminya Ali bin Abi Thalib setelah itu ya tidak mengatakan la mata 'alaiha bahwa kalau begitu tidak wajib atasmu berkhidmah ya mengurusi yang lainnya kecuali kewajibanmu adalah hanya sekedar memenuhi kebutuhan rohani suamimu ya Rasulullah tidak mengatakan kepada bintinya Fatimah demikian barakallahu fikum wa huwa sallallahu alaihi wasallam la yubah la yuhabi fil hukmi ahadan. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak condong atau memihak di dalam hal menetapkan hukum kepada siapapun. Walaupun itu karena boleh jadi dikatakan bahwa itu adalah putri beliau Fatimah ya sehingga beliau memihak atau condong dalam menetapkan hukum kepada putri beliau ya tidak demikian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang ma'sum ya ketika beliau memiliki niat yang keliru kesalahan amal mesti akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ya karena beliau nabi dan rasul yang ma'sum terjaga dari kesalahan dari dosa ya ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi la yuhabi fil hukmi ahadan. Beliau tidak ya memihak, tidak berat sebelah dalam menetapkan hukum kepada siapapun. Walamma ra'a asma wal ulf ala ra'siha wal alafu ala ra'siha was Zubair ma'ahu lam yakul lahu la khidmata 'alaiha wa anna hadha zulmun laha bal aqarrahu ala istikhdamiha Demikian pula ya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang dikeluhkan oleh Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha ya demikian pula al-alaf yakni biji-bijian yang beliau pikul di atas kepalanya yang menempuh jarak sekian kilometer ya dua per tiga ya memikul biji-bijian di atas kepala beliau dengan berjalan kaki yang biji-bijian itu adalah untuk memberi makan kepada kuda ya atau kendaraan suaminya Zubair ibn Awam ya radhiyallahu taala anhuma maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui hal itu tidaklah mengatakan kepada ya suaminya Zubair bin Awam la mata alaiha Rasul tidak mengatakan kalau begitu tidak ada pelayanan, kewajiban pelayanan atas istrimu. Ya, jangan beri dia tugas seperti itu. Ya, kecuali tugas kewajibannya hanya saja hanyalah memenuhi kebutuhan rohaninya saja atau kebutuhan rohani engkau saja sebagai suami. Rasulullah tidak mengatakan pula demikian. Ya, wa anna hadza laha dan bahwa ini adalah kedzaliman terhadapnya, terhadap Asma, terhadap istrimu bal aqarrahu ala istikhdamiha bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahkan beliau alaihi salatu wasallam menetapkan ya ala istikhdamiha atas pelayanan ya asma dan juga pelayanan Fatimah terhadap suaminya Rasulullah SAW mengikrarkannya ya wa aqarra sa'iru ashabihi ala istikhdami azwajihim ma ilmihi bi anna minhunna al هذا أمر hadha amrun la raiba fiha la raiba ya demikian pula <clears throat> Rasulullah mengikrarkan seluruh sahabat-sahabatnya ya terhadap pelayanan istri-istri mereka ya Rasulullah mengikrarkannya bersamaan dengan itu Rasulullah mengetahui bahwa di antara sebagian dari istri-istri itu istri-istri sahabat ada yang ya kariha waradiyah ada yang tidak senang ada yang ridho dengan seluruh tugas-tugasnya tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian ya uh, menyatakan dengan pernyataan yang telah kita sebutkan tadi ya bahwa itu bukan kewajibanmu sudah lakukan saja kewajibanmu Ya. Rasulullah tidak mengatakan demikian. Tidak pula mengatakan kepada istri-istri para sahabat, Hada amrun la raiba fi. Ini adalah perkara yang tidak meragukan lagi. Ini pernyataan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, "Wala yasihut tafriku baina syarifatin wa dani'atin wa faqiratin wa ghaniyatin." Fahadihi asyrafu nisa'il alamin waja'athu alaihi salatu wassalam tashku ilaihi al-khidmata falam yushkiha wa qad samma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih al-mar'ata 'aniyatan Naam dan kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tidak benar dalam hal ini membedakan antara syarifatin wa daniatin wanita yang mulia bangsawan dengan wanita yang biasa. Ya. Wanita yang fakir dan wanita yang kaya, tidak sama. Kewajibannya terhadap suaminya sama. Barakallahu fikum. Ya, maka perhatikanlah wanita yang paling mulia ini ya yaitu Fatimah dan juga Asma radhiyallahu taala anhuma. Bagaimana mereka melayani suaminya. Nah, Bahkan datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengeluh, mengadu ya terkait dengan kewajibannya yang berat, tugas-tugasnya yang berat. Tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam falam yushkiha, tidak menerima aduannya, tidak mendukungnya. Ya. Demikian pula dikuatkan oleh hadis yang lain, dalil yang lain. Ya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menamakan al-mar'a istri itu adalah aniatan Ania itu adalah tawanan. Ya. Afwan saya jarang mengangkat pandangan saya karena kacamata baca yang saya pakai kalau saya mengangkatnya jadi kabur dan apa berat. Jadi saya fokus pada uh, kitab. Nah, wallah alam. Ini apa caranya memang sudah demikian, ya. Tapi ketika di atas tulisan itu masya Allah sangat terang dan menjadi besar sehingga memudahkan. Barakallahu fikum. Jadi afwan saya jarang mengangkat pandangan saya kepada antum. Nah, Tapi barakallahu fikum. Jadi dalam hadis yang sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menamakan istri itu adalah aniyatan, tawanan. Ya, faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Amr bin Ahwas radhiyallahu taalaan ya dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau. <clears throat> Naam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ittaqullah fin nisa fa innahunna awanun indakum. Ya. Bertakwalah kalian wahai para suami kepada Allah taala terhadap istri-istri kalian karena sesungguhnya istri-istri tersebut adalah awanin indakum, adalah tawanan di sisi kalian. Nah, jadi kita bertakwa kepada Allah terhadap tawanan untuk berbuat adil dan tidak mendoliminya. Ya. Apalagi tawanan wanita. Ya, terhadap tawanan lelaki saja kita disuruh bertakwa kepada Allah bersikap adil dan tidak mendoliminya tidak membebadinya di luar dari kemampuannya maka Nabi SAW memerintahkan para suami untuk bertakwa kepada Allah terhadap istri-istrinya yang istri-istri itu adalah awanin indakum tawanan di sisi kalian walani Uh, <clears throat> eh, di sini ada footnote-nya juga telah terdahulu potongan dari hadis Amr bin Ahwas radhiyallahu taala anhu dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu ya ini dalam riwayat yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW mengatakan fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bikalimatillah ya bertakwalah kalian wahai para suami kepada Allah terhadap istri-istri kalian karena sesungguhnya kalian mengambilnya mengambil istri-istri kalian dengan amanah dari Allah taala dan kalian menghalalkan farji-farji mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakni kalimat Allah taala dalam akad yang telah ditegakkan, yang ditegakkan pada awal ikatan ya pernikahan antara suami istri. Ya, yakni ketika perwalian wanita mengatakan zawajtuka angkahtuka bibinti, aku menikahkan engkau dengan anak perempuanku. Ya, dengan mahar demikian demikian, maka dari kaum suami dari lelaki pihak suami menerima akad itu tu nikahaha ya bimahrin madkur ya uh, nakdan ya atau dengan langsung membayar mahar itu atau dengan taksid ya dengan menundanya lillahi taala ya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi penerimaan ya akad dalam setiap akad yang ditegakkan antara suami istri, maka mereka melakukannya dengan menghalalkannya ya dengan amanah dari Allah itu adalah merupakan amanah dari Allah dan menghalalkan farji-farji mereka dengan sebab kalimatillah ya dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala atas nama Allah Subhanahu wa taala di dalam akad tersebut. Naam. Walhasil barakallahu fikum, al-ani yaitu al-asir kata Imam Ibnu Qayyim, apa itu al-ani? Al-ani ada al-asir, ya. Al-asir yaitu tawanan. Wa martabatul asir khidmatu man huwa tahta yadihi. Dan kedudukan tawanan adalah <clears throat> dia melayani tuannya. Ya, seorang tawanan atau budak itu wajib melayani tuannya ya wajib wajib melayani siapa tuannya ya kalau bahasa kita bosnya ya pimpinannya barakallahu fikum wala raiba anna nikaha naw'un minar riq kama qala ba'du salaf ya an nikahu riqqun falyanzur ahadukum indaman yuriku karimatahu dan tidak samar lagi bahwa nikah itu adalah salah satu jenis perbudakan. Ini pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dibangun di atas dalil ya bahwa nikah itu adalah salah satu jenis minarriq. Riq itu perbudakan. Ya. Sebagaimana sebagian para salaf menyatakan an-nikahu rikun. Nikah itu adalah perbudakan. Falyanzur ahadukum. Hendaklah salah seorang di antara kalian melihat ya yakni di sini di diajak bicara oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah al-wali, para wali yang mau menikahkan putrinya, hendaklah dia melihat inda man yuriku karimatahu, kepada siapa dia akan melepaskan putrinya menjadi budak ya terhadap calon suaminya. Nah, ini ucapan sebagian para salafus saleh barakallahu fikum bahwa pernikahan itu nikah itu adalah salah satu jenis perbudakan. Nah, ya di sini terdapat dalil dinukilkan oleh penulis Syekh Muhammad Ali Farkus hafizahullah taala pada footnote beliau mengatakan akhrajahu Sa'id bin Mansur fi sunanihi dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya ya pada hadis nomor 591 dari Urwah bin Zubair Urwah bin Zubair berkata qalat lana Asma bintu Abi Bakar berkata kepada kami Asma binti Abu Bakar, putrinya Abu Bakar siddiq radhiyallahu taala anha wa an. Apa pernyataan Asma? <clears throat> Kata beliau, "Ya bunayya wa ya ya wa ya bunayya wa ya wa ya baniya wa ya bani bani." Inna hadan nikaha rikkun falyanzur ahadukum indaman yuriku yurikku karimatahu ya kata Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an anha an anhu anha wahai putriku dan wahai putri-putriku yakni cucu-cucunya ya inna hadan nikah sesungguhnya pernikahan ini adalah rikun salah satu jenis perbudakan falyanzur ahadukum maka hendaklah salah seorang di antara kalian wahai para wali ya wahai para ayah, hendaklah dia melihat inda man yuriku karimatahu. Di sisi siapa dia menjadikan putrinya menjadi budak. Ya. Hendaklah dia melihat itu para wali. Artinya pilihlah lelaki-lelaki yang soleh. Ya, lelaki-lelaki yang soleh yang bertakwa kepada Allah yang bisa menegakkan ya keadilan kepada putri-putri kalian. Naam, wa qala al-Hafidz al-Iraqi rahimahullahu taala berkata Imam al-Hafidz al-Iraqi dalam takhrij hadis al-Ihya rawahu Abu Umar ya uh, at-Tawqani fi Ma'ashir al-Ahlin mauqufan ala Aisyah wa Asma bintai Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum jami'an qala al-Baihaqi wa ruwiya dhalika marfu'an wal mauquf asah Naam. Jadi Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini yakni asar ini ucapan Asma binti Abu Bakar diriwayatkan oleh Abu Umar atau tauqani pula ya dalam kitabnya Mu'asyara Al-Ahlin. Mu'asyaratul Ahlin. Dan ini juga mukuf atas Aisyah dan Asma. Ya, artinya ini bukan cuma ucapan Asma saja tapi juga ucapannya Aisyah radhiyallahu taala istri Rasulullah sallallahu alaihi ya Aisyah dan Asma duanya bersaudara ya saudara kandung kedua binti putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma wa an nah jadi bukan ucapan Asma saja tapi juga ucapannya Aisyah radhiyallahu taala anha ya eh, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al dikatakan oleh Imam al-Baihaqi bahwa diriwayatkan pula bahkan secara marfu ada yang meriwayatkan bahwa itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi al-mauquf asah. Yang mauquf adalah lebih sahih. Ya, yang mauquf lebih sahih, yakni lebih rajih bahwa itu ucapan uh, Asma dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil walaupun itu asar ucapan sahabiyah apalagi juga ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin ya maka itu adalah merupakan dalil ya dijadikan sebagai sandaran dalam hal ini. Barakallahu fikum. Bahwa para istri atau pernikahan itu adalah salah satu jenis dari bentuk uh, eh, rek perbudakan atau tawanan dalam hal ini setiap tawanan wajib berbakti ya mengikuti uh, pemiliknya ya atau uh, tuannya atau pimpinannya ya nah Taib itu yang pertama barakallahu fikum dari keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala selanjutnya Syekh rahimahullah hafizahullah uh, menguatkan pula yang kedua ya dengan ucapan atau keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang merupakan guru daripada Syekhul Islam Al-Thani Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Nah, dikuatkan pula oleh ucapan atau keterangan Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Haitsu qala di mana beliau berkata wa tanaza'al ulama hal 'alaiha an takhdumahu fi mithli firashil manzil wa munawalati at wa wasyarab wal khubz wa tahan wa ta'am lima malikihi wa bahaimihi mithlu fi دابته ونحو ذلك فمنهم من قال لا تجب الخدمة وهذا القول ضعيف كضعف قول من قال لا تجب عليه عليه العشرة والوتر فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف بل الصاحب في السفر الذي هو نذير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصلحة لم يكن قد عاشره بالمعروف نعم kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah bahwa para ulama berselisih ya apakah wajib atas setiap istri melayani suaminya dalam hal firasy tempat tidurnya ya uh, juga dalam hal makanan dan minumannya dalam hal membuatkan roti mengadon mengadonkan roti ya atau gandum ya dan yang lainnya juga terhadap uh, hewan-hewannya, kendaraan-kendaraannya seperti ya mencarikan makanan biji-bijian untuk hewan kendaraannya dan selainnya. Apakah itu juga wajib? Maka berselisih ulama kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka di antara mereka ada yang mengatakan tidak wajib. Ya, dan ini ucapan yang lemah. Kata beliau sebagaimana lemahnya ucapan orang yang mengatakan wanita itu tidak wajib melayani suaminya dalam hal ya menyalurkan syahwatnya atau kebutuhan rohaninya. Dalam hal ini al-wata yaitu al-jima. Ya. Maka ini lemah ya. Orang yang mengatakan ini tentu ucapannya lemah karena ini bukanlah muasyarah bil ma'ruf, ya, bukan bermuamalah dengan cara ma'ruf, bersosial dengan suaminya dengan cara yang benar, yang baik. Ya. Bagi yang mengatakan demikian maka sama orang juga yang mengatakan dalam hal yang lainnya makanan minumannya rumahnya tempat tidurnya dan sebagainya ya ucapan itu juga lemah nah barakallahu fikum bahkan kata Syekhul Islam as-sahibu fi safar ya seseorang yang di dalam safar alladhi huwa nadhirul ihsan ya dan juga sahibu fil maskan seseorang yang berteman dalam safar atau berteman di rumahnya di tempat tinggalnya jika temannya itu tidak menolong dia dalam maslahat-maslahat safarnya ya maka pasti kita akan mengatakan itu bukanlah muamalah sosial yang baik ya bukanlah pertemanan atau muamalah yang benar, yang ma'ruf, yang dia malas, diam saja melihat temannya bekerja dalam safar, ya, sibuk melakukan ini dan itu dia diam, tidak mau membantu. Tentu ini kita kata, akan mengatakan bahwa ini tidak ada tahun, ya, ini bukan muamalah yang baik, yang ma'ruf. Nah, maka demikian pula barakallahu fikum seorang istri yang hanya mencukupkan pelayanannya dalam kebutuhan rohani suaminya dan yang diam dari yang lainnya, maka ini bukanlah muamalah yang ma'ruf. Ya, bahkan itu muamalah yang mungkar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di awal ya ucapan atau keterangan beliau. Nah, barakallahu fikum. <clears throat> Wa huwa wakila wa huwa dan yang benar wujubul khidmah yaitu wajibnya istri bertugas melayani mengurusi yang lainnya pula ya selain daripada istimta nah kebutuhan rohani fa inna zauja sayyiduha karena suami adalah pimpinan para istri di dalam Al-Qur'anul Karim kitabullah ya nah dan di dalam Al-Quran uh, wanita itu disebut dengan uh, kepada apa pimpinannya pimpinannya itu Sayyid ya Sayyid di dalam Al-Quran ya di dalam hadis telah terdahulu dia disebut dengan Aniyah yaitu tawanan ya jadi dalam Al-Quran suami itu disebut sebagai Sayyid sebagai tuan pimpinan ya dan di dalam hadis disebut sebagai aniyah, berarti saling menguatkan. Ya, sayyid itu tuan dari budaknya. Ya, kalau aniyah adalah tawanan. Ya, dari pimpinannya yang menawannya. Barakallahu fikum. Ya, di dalam Al-Qur'an disebut dengan laki-laki itu sayyid yaitu firman Allah taala dalam surah Yusuf ayat ke-25. Sebagai faedah saja yang dinukilkan oleh penulis di footnote. Ya. Allah Ta'ala berfirman, Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Dan keduanya, yakni Yusuf dan Imratu Aziz, istrinya Raja Aziz, ya, keduanya bertemu kepada tuannya di sisi di, di depan pintu. Ya ini ceritanya dalam Al-Qur'an dalam surah Yusuf yang ma'ruf ketika Imratu Aziz berupaya untuk menggoda rawadatsu ya menggoda Nabi Yusuf alaihissalam tetapi Nabi Yusuf ya enggan untuk mengikutinya ya beliau lari dan dikejar oleh Imratu Aziz wanita yang tersebut ya istri Raja Aziz dan kemudian menarik baju Nabi Yusuf dari belakang ya maka tiba-tiba sang raja Aziz berada di depan pintu ya dan mendapati hal tersebut ya maka Imratu Aziz istri beliau ya ketika itu berdalil ya dan berbohong ya di hadapan suaminya dan ini tentunya sebagai pelajaran di dalam Al-Qur'an ya diharamkannya para istri itu menyeleweng dari suaminya. Ya, ketika dibalak dibalik suaminya dia menyeleweng atau berhubungan dengan lelaki yang lainnya. Ya, barakallahu fikum naudzubillah. Ini perbuatan yang sangat diharamkan. Ya. <clears throat> Naam. Walhasil uh, di sini dalam ayat tersebut disebut ya Raja Aziz terhadap istrinya sebagai sayyiduha, sebagai tuannya, pimpinannya. Ya, sebagai tuannya dari seorang budak. Ya. Makna ketika suami disebut dengan sayyid dan istri disebut dengan aniyah di dalam hadis. Ya, maka kata Syekhul Islam rahimahullah wa alal ani wal abdi al khidmatu. Maka kewajiban atas tawanan dan atas budak itu adalah melayani tuannya ya melayani pimpinannya wali anna dzalika huwal ma'ruf dan itulah hal perkara yang ma'ruf Naam Taib barakallahu fikum uh, keterangan Syekhul Islam masih cukup panjang sehingga kita cukupkan sampai di sini kita sudah berada pada pukul 16.45 Nah, kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya.